Kalau mau dapat banyak. Soleh di sini soleh. Kalau kamu belajar di belakang, dapatnya sedikit. Baik, kemarin sudah kita jelaskan tentang ayatnya yuhalladzina amanu taqullaha wa kunu maas Apa yang dimaksud dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur? Apa mat? Apa maksudnya? Malik sini, Lek. Hah? Yang apa? Yang keras. Apa maknanya jadilah bersama orang-orang jujur? Yang tidak? Disuruh apa ini sama Allah Subhanahu wa taala? Hmm? Suruh apa Abdullah? Apa maksudnya wakunu ma'asadiqin? Hmm? Agar bersama dengan orang-orang yang jujur. Bersama dengan apa? Bersama apanya? Hmm? Bersama dengan apa, sahab? Bersama dengan badan dan juga hatinya. Jadi wakunu masodikin jadilah bersama orang-orang yang jujur. Malik perhatikan. Jadilah bersama orang-orang yang jujur, bersama di sini mananya adalah bersama dengan badan dan juga hati. Maksudnya adalah jadilah orang-orang yang jujur. Jadilah orang yang yang jujur seperti orang-orang yang jujur yang lain. Jadi wakunu ma'as mananya adalah disuruh agar kita memilih tahari Asyidq, Belajar tentang kejujuran. Melatih diri untuk jujur dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Tidak hanya sebatas kebersamaan badan tapi juga kebersamaan hati. Maka ayat ini sangat tegas sekali di dalam perintah kejujuran dan juga agar seseorang bergabung bersama orang-orang yang jujur dan larangan untuk berkawan dan bergabung dengan orang-orang yang pendusta. Baik berdusta dalam ucapan maupun perbuatan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala qala Ka'bun wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattu ba'da idhadani Allahu lil Islam أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد Berkata Ka'ab bin Malik, sungguh demi Allah, Ma, ma di sini nafiah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadaku. Siapa itu disembunyi itu? Di sini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepadaku dari suatu nikmat. Sama sekali setelah Allah Subhanahu wa taala memberiku hidayah kepada Islam, Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberiku nikmat yang lebih besar setelah nikmat Islam dalam diriku tidak ada nikmat yang lebih besar. Bangun. Jangan tidur dong. Min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar daripada aku jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ka'ab bin Malik sungguh demi Allah tidak ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada nikmat kejujuran. Nikmat aku itu bisa jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau pulang. Jadi tidak ada nikmat yang lebih besar setelah nikmat Islam. Fi nafsi maknanya adalah yang aku rasakan dari kejujuranku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An la akuna kadzabtuh untung saja aku tidak berdusta kepada beliau. Yaitu maksudnya aku tidak sampai berdusta kepada beliau padahal berdusta ini sudah hampir terbesit dan juga sudah terbesit dalam benaknya Ka'ab bin Malik. Hampirlah, hampir sedikit lagi Ka'ab bin Malik akan berdusta karena panik. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan maka nah, di sini Ka'ab bin Malik mengingat lagi dan mengenang lagi nikmat tersebut. Makanya kemarin kita katakan masa-masa itu adalah masa-masa yang paling kritis. Untuk menentukan apakah harus jujur ataukah dusta itu adalah masa-masa yang paling kritis. Yang paling berpengaruh. Maka di sini Ka'ab bin Malik kembali mengingat dan mengenang nikmat tersebut bahwasannya tidak ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar setelah nikmat Islam daripada nikmat Ka'ab bin Malik bisa jujur kepada Rasulullah sehingga beliau tidak jadi berdusta sehingga beliau tidak jadi berdusta Fa'ahlika kama halakal ladina kadabu. sehingga aku akan binasa sebagaimana orang-orang yang berdusta itu binasa jadi di sini Ka'ab bin Malik mengenang nikmat dan merasa sangat beruntung. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada beliau untuk jujur dan tidak berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga seandainya beliau berdusta maka beliau juga pasti akan binasa. Sebagaimana orang-orang yang mereka itu binasa dari para pendusta. Ini sebagai dalil bahwasannya yang berdusta pada hari kemarin mereka semua binasa. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima permohonan maaf mereka secara dohir dan meminta akan ampun, tapi semua itu tidaklah berguna. Mereka pada hakikatnya mereka sudah binasa. Karena mereka adalah para munafikun, mereka adalah para pendusta, mereka sudah binasa. Tidak ada manfaatnya. Mereka berdusta dan juga menampakkan kebaikan di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu atas hati manusia. Faham ucapan ini? Jadi Kabir bin Malik kembali mengenang. Sungguh, aku merasakan dalam diriku tiada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar setelah nikmat Islam. Dari nikmat aku itu jujur kepada Rasulullah dan aku tidak berdusta kepada beliau sehingga aku akan binasa sebagaimana orang-orang yang berdusta itu binasa. Inna Allah qala lil ladina kadzabu. Jauh, jangan dekat. Sana. Dibilangin tiap hari harus paham. ahlika kama ahlakal ladina kadzabu. Inna Allah qala lil ladina kadzabu hina anzala al-wahya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, kepada orang-orang yang atau tentang orang-orang yang mereka itu berdusta. Tatkala Allah menurunkan wahyu, Allah mengatakan syarra qala li ahadin seburuk-buruk apa yang Allah katakan kepada seseorang. Jadi Allah memberi gelar dengan gelar yang terburuk kepada orang yang berdusta. Lihat orang yang berdusta mendapatkan julukan yang paling buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa julukan bagi para pendusta, bagi para munafikin? Mereka adalah kotoran. Adakah julukan yang lebih buruk dari kotoran? Paham? Jadi gelar bagi para pendusta, gelar bagi para munafikin, julukan bagi para munafikin adalah julukan dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah julukan yang terburuk kepada makhluknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menamai mereka sebagai kotoran rijis. Najis. Maka munafikin adalah rijis. Munafikin yang nifak al-akbar. Mereka adalah kotoran. Karena itu Ka'ab bin Malik merasa sangat beruntung. Tidak jadi berdusta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Andai saja beliau berdusta kepada Rasulullah, maka beliau pasti akan binasa sebagaimana orang-orang yang berdusta itu binasa. Dan pastilah akan terkena lakop julukan dari Allah Subhanahu wa taala dengan seburuk-buruk julukan yaitu sebagai kotoran. Wa Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya halifuna billahi lakum." Mereka akan bersumpah dengan nama Allah di depan kalian Idzan qalabtum ilaihim tatkala kalian pulang kepada mereka, sepulangnya kalian kepada mereka, mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Lituridu anhum, bersumpah itu apa? Tujuannya supaya kalian itu berpaling, tidak mencela dan tidak memarahi mereka. Perhatikan di sini ada litu lituridu anhum fa'ridu antara irot yang pertama dengan irot yang kedua ini maknanya beda. Litu ridu yang pertama ini maknanya berpaling dengan badan alias tidak mencela dan tidak memarahi. Sedangkan fa'aridu irad yang kedua maknanya adalah berpaling dengan hati. Perhatikan. Jadi orang-orang munafikin kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bersumpah dengan nama Allah di depan kalian. Lakum ini maknanya di depan kalian. Idang qalabtum ilaihim tatkala kalian pulang saat kalian pulang dari perang Tabuk, tujuannya adalah litu ridu anhum supaya kalian itu berpaling dan meninggalkan mereka, tidak memarahi dan tidak menyalahkan mereka dan tidak mengkritik mereka. Supaya kalian tinggalkan mereka itu, kalian biarkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'ridu anhum." Ya wis kalau gitu, biarkan saja. Berpalinglah kalian dari mereka, kalian saja. Berpaling sehati-hatinya juga. Udah jangan diurusi. Tinggalkan mereka. Jadi faari itu di sini bukan hanya berpaling untuk tidak dimarahi karena mereka kan bersumpah. Mereka ingin untuk tidak dimarahi dan untuk ditinggalkan. Kata Allah sekalian saja tinggalkan, nggak usah diurusi. Tinggalkan semuanya. Tinggalkan berserah hati-hati kalian. Fa'aridu anhum. Innahum rijus karena sesungguhnya mereka adalah kotoran. Nah innahum rijs. Rijzun pakai zai dengan rijzun pakai sin. Ini sebagian ulama ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Kalau rijzun bizai artinya adalah azab. Kalau rijzun bisin artinya adalah kotoran atau najis. Itu bedanya rijzun dengan rijzun. Rijes artinya adalah azab. Hukuman. Tapi kalau rijsun artinya adalah kotoran. Maka berpalinglah dari mereka sekalian dengan hati-hati kalian. Karena mereka adalah, sungguh mereka adalah kotoran. Mereka adalah rijis, mereka itu najis. Maka munafikin itu najis. Maknanya najis hati mereka, bukan kok badan mereka najis. Tapi najis maknawi. Perbuatan mereka itu najis. Perbuatan mereka itu busuk. Perbuatan mereka itu buruk. Dan itu juga Allah Subhanahu wa taala katakan bagi orang-orang musyrik, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. Kata Imam Ibnu Qayyim kalau najas itu adalah sesuatu yang najis secara zatnya. Kalau najisun itu adalah sesuatu yang terkena najis. Apa bedanya tadi? Kalau najisun itu sesuatu yang mungkin awalnya suci terus terkena benda najis itu namanya najisun. Tapi kalau najasun itu sudah secara zatnya memang dia itulah yang menajisi. Dia itulah yang najis secara zat. Maka buruk sekali ya ikhwan. Allah menamai orang-orang musyrik mereka sebagai najas dan Allah Subhanahu wa taala menamai munafikun mereka juga rijis. Karena sama munafik dengan musyrik sama-sama kafir nifak yang akbar. Maka berpalinglah dari mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah kotoran. Wa ma'wahum jahannam. Dan tempat kembali mereka adalah kepada jahannam. Jaza'am bima kanu yaktibun. sebagai bentuk balasan terhadap apa-apa yang mereka perbuat. Yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka bersumpah kepada kalian supaya kalian itu ridho dengan mereka fa tardau anhum di sini Allah Subhanahu wa taala tidak melarang tapi malah mengancam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu daripada melarang jangan ridho, itu Allah menggunakan sigoh yang lebih keras yaitu fa tardau anhum seandainya kalian ridho terhadap mereka fa innallaha la yardha anil qaumil fasikin maka sesungguhnya Allah tidaklah ridho terhadap orang-orang yang fasik. Fisik akbar. Maka ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah saat beliau masih dalam perjalanan pulang dari Tabuk. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya munafikin nanti kalau kamu sampai rumah mereka akan minta maaf. Mereka akan bersumpah dengan sumpah-sumpah yang palsu bahwasanya mereka itu punya uzur, mereka nggak bisa keluar, mereka nggak bisa ikut. Tujuannya supaya kamu itu tidak supaya kalian itu tidak memarahi mereka, tidak menyalahkan mereka, tidak mentaubih, tidak memburuk-burukkan mereka, tidak mencela mereka. Maka kata Allah fa'aridu anhum sekalian saja berpaling semuanya. Sudah jangan diurusi mereka. Berpalinglah kalian dari mereka dengan dengan sebenar-benarnya pemalingan. Karena sesungguhnya mereka adalah kotoran dan tempat kembali mereka adalah kepada Jahannam. Jaza'an bima kanu yaksibun. Paham tentang ayat ini? Perbedaan antara litu ridu anhum dengan fa'aridu. Kalau litu ridu, yang pertama adalah berpaling, maksudnya tidak memarahi, tidak mencela, ditinggalkan, tidak dicela. Kalau fa'aridu ini maksudnya sudah berpaling semuanya, sudah jangan diurusi. Itu maknanya. Dalam pembicaraan ini ya ikhwan, pertama-tama berkata Ka'ab tidak ada nikmat yang lebih besar. Ini sebagai dalil bahwasanya nikmat yang paling besar secara mutlak adalah nikmat Islam. Nikmat yang paling besar secara mutlak adalah nikmat Islam. Manusia menganggap nikmat itu adalah sehat, nikmat berupa harta, nikmat berupa keluarga, nikmat berupa umur, berupa kesehatan. Nikmat sesungguhnya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Nikmat tauhid. Islam di sini adalah Islam yang lurus, Islam yang benar. Bukan Islam kejawen, bukan Islam Nusantara, bukan Islam Islam-Islam yang melenceng, tapi Islam yang benar. Ini adalah nikmat yang terbesar. Makanya Kaab jadikan ini adalah yang pertama, tidak ada nikmat yang lebih besar setelah nikmat Islam. Karena nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar, dengannya seseorang bisa masuk surga. Walaupun dia masuk neraka, tapi kalau masih punya Islam, masih punya setitik dari nikmat Islam, maka suatu saat dia pasti akan masuk surga. Tanpa nikmat itu dia tidak akan bisa masuk surga selama-lamanya. Maka Islam ini adalah nikmat yang paling besar. Betapa banyak manusia di dunia ini tidak mendapatkan nikmat Islam. Kan Islam ini adalah nikmat yang paling besar. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam ajina. Islam adalah nikmat yang paling besar. Demikian juga asyidq. Kejujuran adalah nikmat yang terbesar setelah nikmat Islam. Karena kata Imam Ibnu Qayyim kejujuran itu adalah baridul iman. Kejujuran itu adalah baridul iman. wa daliluhu wa markabuhu wa saikuhu wa qaiduhu wa hilyatuhu wa libasuhu bal huwa lubbuhu wa ru'uhu kejujuran itu adalah barid pengantar iman dan dalil bukti iman dan juga tunggangannya iman sopirnya iman pemandunya iman, hiasannya iman, dan juga pakaiannya iman. Bahkan kejujuran itu adalah inti dan juga ruhnya iman. Wal kadhibu baridul kufri wan nifaq. Sedangkan kedustaan adalah penghantar kepada kekufuran dan nifaq. Famudadatul kadhibi lil imani kamudadati syirki lit tauhid kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Pertentangan Perlawanan antara iman dengan kedustaan itu adalah seperti tauhid dan syirik. Makanya dusta itu bahaya. Alek perhatikan lek. Makanya dusta itu bahaya. Jangan pernah berdusta lek. Diperhatikan. Jangan menjadi pendusta. Permusuhan antara dusta dan iman itu seperti permusuhan antara syirik dan tauhid. Perlawanan antara dalam hati seseorang antara dusta dan iman. Kalau ada iman, maka dia akan melawan dusta. Kalau lebih kuat dustanya, maka imannya akan kalah gitu. Makanya Ka'ab bin Malik menjadikan nikmat jujur ini sebagai nikmat yang terbesar setelah nikmat Islam. Karena ia adalah penghantar keimanan. Dan kedustaan adalah penghantar nifak dan kekufuran yaitu jujur dalam berbicara, jujur dalam berbuat, jujur dalam hidup, jujur dalam keadaan semuanya. Dan ucapan a'zama fi nafsi yang lebih besar dalam diri saya ini sebagai bentuk warok dari Ka'ab bin Malik karena kita nggak tahu nikmat apa yang terbesar yang Allah berikan kepada kita karena kita nggak tahu. Ya yang kita tahu, yang kita lihat ya ini gitu loh. A'zama fi nafsi yang paling berkesan, yang paling berasa dalam diri saya adalah nikmat jujur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini Ka'ab bin Malik mengatakan dan kisah ini sebagai kisah yang terbaiknya dalam hidup. Kisah yang terbaik dalam hidupnya. Jadi dari seluruh perjalanan hidup dan dari seluruh nikmat-nikmat yang beliau bawa, yang beliau dapatkan, inilah nikmat yang paling besar. Ada ke depan, ini siapa? Nah, ke depan. Dari seluruh hidup yang dia raih, dari seluruh nikmat yang ia raih, maka nikmat yang paling besar adalah beliau bisa jujur kepada Rasulullah. Jadi merasa sangat-sangat beruntung. Untung saja kemarin saya nggak berdusta kepada Rasulullah. Coba seandainya saya kemarin berdusta, saya pasti akan binasa. Maka ini sebagai bukti bahwasanya seseorang yang sudah mengambil langkah yang tepat jangan pernah menyesalinya. Jangan pernah menyesali sikap maupun perkataan maupun keyakinan yang sudah benar. Jangan pernah menyesali. Kadang orang itu menyesali. Sikap yang benar banyak. Dia sudah mengatakan bahwasannya firqoh dolah firqoh dari firok-firok yang sesat itu sesat. Akhirnya dia tobat. Besoknya dia tobat. Saya tobat dari ucapan saya kemarin. Kok ono tobat dari kebenaran? kemarin yang sedang diviralkan sama sebagian kawan di Sumatera. Ada seorang dai di Sumatera sana ketika ceramah, salahnya dimasukkan YouTube. Ketika ceramah dan menghabisi ormas-ormas Islam dikatakan sebagai kelompok-kelompok sesat, besoknya sudah rujuk, maaf saya dengan penuh ketulusan saya saya meralat ucapan saya dan bahwasanya firqah-firqah yang yang saya katakan sesat kemarin gak jadi sesat. Kok ono wong kok ngono. Oh, sudah benar ucapan sudah benar kok dirujuk, diralat ini lho kok ono tobat dari kebenaran ini lho kok ono. Kok ada tobat dari kebenaran? Tobat itu ya dari kesalahan. Kok tobat kok dari kebenaran? Wis bener-bener ngomong bener kok dirubah lagi lo gimana? Karena takut dimasukkan undang-undang ITE, undang-undang Tohuti ya. ya kalau takut itu mbok yo ya jangan terlalu lantang-lantang. Salahnya sendiri dimasukkan YouTube. Di YouTube itu dilihat banyak orang. Kalau masih belum kuat ya jangan terlalu mengudara, jangan terbang tinggi-tinggi. Makanya jangan terbang-terbang tinggi-tinggi nanti kesampluk pesawat. Tuh eh, Wan. Ini hanya sebagai pelajaran. Dulu juga seperti itu dai yang mengatakan bahwasanya seorang ahlul bidah di Saudi sana kemudian dirujuk, rujuk gara-gara dicegat di bandara kemudian rujuk. Kok ono? Pak ada rujuk dari perkataan yang benar? Maka Gaab di sini tidak pernah menyesali sikapnya bahkan bersyukur. Harusnya itu seorang bersyukur. Bisa ngomong benar itu syukur. Seorang bisa mengambil sikap yang benar dan mengambil langkah yang tepat itu seharusnya disyukuri bukan malah disesali, bukan malah dirujuk, bukan malah diralat. Ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Hendaknya seseorang itu mensyukuri dan juga merasa beruntung ketika dia telah mengambil sikap yang benar. Kaab di sini bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali. Saya merasa beruntung sekali kemarin tuh nggak berdosa kepada kepada Rasulullah. Jadi ini seharusnya seorang mukmin itu demikian, merasa beruntung tidak pernah menyesali langkah yang tepat yang pernah ia ambil. Karena tidak ada yang menyesali langkah yang tepat yang dia ambil kecuali orang-orang yang muzakza. Paham di sini? Kabi bin Malik gak menyesal. Bahkan merasa sangat beruntung. Kemarin memilih untuk tidak berdusta. Coba kalau seandainya berdusta, saya pasti akan binasa sebagaimana orang-orang yang binasa dan ini sebagai dalil poin yang kedua sebagai dalil bahwasanya merasa beruntung atas yang lain sebagai bentuk syukur dan merasa selamat untung saja saya diselamatkan oleh Allah ini nggak apa-apa orang-orang awam mengira bahwasanya menganggap diri lebih baik dari orang lain itu nggak boleh iya itulah kalau sombong kalau untuk berbangga nggak boleh kamu menganggap dirimu lebih baik dari orang lain. Tujuannya adalah untuk sombong dan berbangga diri. Nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Nggak boleh. Tapi kalau kamu merasa lebih baik dan merasa lebih beruntung karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur dan rasa selamat terhadap diri sendiri, ini boleh. Gimana? Nggak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Ketika kamu melihat orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya lihat orang rusak, orang yang hancur agamanya. Kemudian aku bilang alhamdulillah ya Allah, aku telah diselamatkan oleh Allah. Tidak sebagaimana mereka. Ini boleh. Subhatnya orang-orang awam dan sekarang mulai laris di lisannya orang-orang yang mengaku salafi. Inilah gara-gara orang mereka itu terpengaruh dengan orang-orang awam. Lihat status, lihat ucapan-ucapan di media sosial langsung diambil sebagai bentuk agama. Sedangkan ilmu dari buku malah nggak diambil. Lihat di Google malah diambil. Jadi orang-orang itu bilang jangan suka meremehkan orang, jangan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Itu ada perincian. Merasa lebih baik dari orang lain kalau tujuannya itu sombong dan untuk berbangga diri ini nggak boleh. Tapi kalau merasa lebih baik karena sebagai bentuk rasa syukur, dan berterima kasih kepada Allah sudah diselamatkan. Ini nggak apa-apa. Sebagaimana Kaab di sini loh. Kaab bin Malik di sini merasa berlebih, merasa beruntung. Tidak binasa sebagaimana orang-orang munafikin binasa. Merasa sangat beruntung diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak binasa sebagaimana orang-orang munafikin nggak apa-apa. Dan harus bahkan kalau orang yang melarang itu cuma modal perasaan saja, oh, agama cuma dibangun di atas perasaan. Katanya seperti iblis. Iblis mengatakan kola ana khairum minhu. Iblis itu kenapa dia itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikutuk selama-lamanya karena dia mengatakan saya lebih baik dari Adam. Ya lihat lebih baik ngomongan lebih baiknya iblis di sini adalah untuk sombong. Lagi pula dia juga karena membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kamu walaupun kamu itu merasa lebih buruk dari orang lain tapi kamu itu membangkang dari perintah Allah sama kamu juga seperti iblis. Paham? Jadi mereka bilang udah jangan merasa lebih baik dari orang, jangan menganggap orang lain buruk. Tapi dia dinasihati, dia diberi ayat, didatangkan dalil juga nggak nerima ya sama saja dengan iblis sama saja. Karena mereka bilang nanti seperti iblis. Iblis itu bilang anak khairum min. Dia karena kenapa dia dikutuk? Karena merasa lebih baik dari Adam. Iblis bukan hanya merasa lebih baik dari Adam terkutuknya itu, karena juga ada sebab yang lain gara-gara iblis itu membangkang. Makanya sombong itu ada dua. Sombong itu ada yang menolak kebenaran dan ada yang meremehkan manusia. Sama-sama terdapat pada iblis. Iblis juga sombongnya itu juga ada yang menolak kebenaran karena gak mau sujud dan juga ada yang meremehkan manusia karena merasa lebih baik dari Adam. Paham? Gitu loh ya ikhwan. Itu definisi sombong. Makanya orang itu walaupun merasa lebih buruk, walaupun merasa lebih buruk dari orang lain, gak merasa lebih baik dari orang lain, tapi sama gak mau menerima kebenaran dan menolak kebenaran. Ini juga sombong sama seperti iblis. Oh, sifatnya iblis itu ada dua. Kok enak satunya tok yang diambil, satunya gak diambil. Ini ucapan ini ngetren sekali di lisan-lisannya orang awam, apalagi kiai-kiai sufi ya. Mereka sampai bilang iblis yang sudah pernah di surga saja ketika sombong turun dari surga, apalagi kalian yang belum pernah masuk surga dari ngono dari. Iblis yang pernah di surga wae nek ketika sombong medun teko surga. Pemene sampean kurang pernah mlebu surga jadi, tapi sombong. Gitu. Itu adalah ucapan yang benar tapi mananya adalah batil sebagai bentuk mengkritiki orang-orang yang mereka itu menyuarakan kebenaran. Katanya nggak boleh menyuarakan kebenaran. Ini salah satu pelajarannya dari ucapannya Ka'ab bin Malik. Alhamdulillah, saya merasa beruntung bisa jujur kepada Rasulullah dan saya tidak binasa sebagaimana orang-orang munafikin binasa. Dan ini sebagai dalil bahwasanya munafikin adalah syirarul khalq, munafikin adalah makhluk yang terburuk dan Allah menamai mereka sebagai kotoran syarra qala ahad. Kata kabi bin Malik dengan selera sastra bahasa beliau yang sangat tinggi, beliau bisa mengambil dalil dari ucapan Allah innahum rijsun ini adalah seburuk-buruk kata kabi benu Malik. Ini adalah ucapan adalah julukan yang paling buruk. Dalam bahasa Arab rijsun ini adalah julukan yang paling buruk. Ini kata kabi bin Malik. Seorang sastrawan yang handal, yang paham akan bahasa Arab. Maka munafikin dan perbuatan nifak itu adalah seburuk-buruk perangai, seburuk-buruk akhlak. Orang itu kalau orang orang Indonesia kadang ngartikan akhlak karimah itu salah ya, Ikhwan. Ngartikan apa? Berakhlak karimah yang baik katanya, berakhlak karimah yang buruk. Ya akhlak karimah itu akhlak yang apik. Karimah itu sudah baik. Saya pernah sering mendengar tuh kiai-kiai itu kalau bilang gitu, berakhlakul karimah yang buruk jadi. Nah, kono akhlakul karimah yang buruk. Paham gak antum? Akhlakul karimah yang buruk katanya. Akhlak karimah yang buruk. oh, karimah itu yang baik. Kok ada akhlak karimah yang buruk? Ya berakhlak yang buruk gitu saja, jangan pakai karimah. Kalau karimah itu sudah baik. Fahlika kama halakal ladina Inna Allah qala lil ladina kadzabu in anzala wahya syarra ma qala li wa qala. Perhatikan ini ya ikhwan. Dari ayat saya alifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim lituridu anhum ini sebagai dalil bahwasanya termasuk sifat-sifat munafikin itu mereka itu mau berbuat salah tapi nggak mau disalahkan. Paham? Mereka itu mau berbuat salah tapi nggak mau disalahkan. Itu anhum. Kok enak mereka nggak mau perang, nggak mau jihad, tapi juga nggak mau dikritik, nggak mau dimarahi, nggak mau disalahkan. Kok ono? Wong mau menerjang sebab-sebab kesalahan kok nggak mau disalahkan. Kalau nggak mau disalahkan ya jangan salah. Kalau nggak mau dikritik, nggak mau dicela ya jangan lakukan hal-hal yang mengundang celaan. Dan ini adalah nalurinya kebanyakan manusia. Manusia itu nalurinya itu nggak mau dicacat, nggak mau dicela. Ini adalah naluri yang buruk ya Ikhwan. Antum harus belajar mau dicela. Ketika salah harus mau dicela, harus mau dimarahi, harus mau dikritik. Kalau kalau ketika salah nggak mau dicela, nggak mau dikritik ini sifatnya munafikin. Litu ridu anhum supaya kalian biarkan, jangan dimarahi, jangan dicela. Maka orang itu kalau nggak mau salah, nggak mau disalahkan nggak apa-apa, tapi jangan melakukan kesalahan. Kalau mau melakukan kesalahan ya harus mau disalahkan gimana? Paham? Kalau mau melakukan kesalahan maka harus mau disalahkan. Orang kok gak mau disalahkan, kamu itu orang yang cor-coran kok gak mau disalahkan. Jadi orang itu mau disalahkan. Kalau salah ya mau disalahkan, mau dicela. Jangan kayak munafikin, munafikin tuh gak mau dicela, tapi suka melakukan kesalahan. Kalau gak mau salah itu benar, tapi kalau gak mau disalahkan itu salah. Orang kok gak mau disalahkan. Gak nah, ini pelajaran bagi kita semua jadi orang itu jangan kok kemudian nggak mau disalahkan. Itu nanti seperti munafikin. Munafikin itu mereka itu melakukan kesalahan bebas, absen dari peperangan, tidak ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pulang nggak mau dicela, mintanya dibiarkan. Bagaimana? Kamu hidup di dunia ini yo, ya, bagi mukmin dengan mukmin yang lain itu cermin. Pasti akan dikomentari, pasti akan dikritiki itu pasti. Lah kok hidup kok nggak mau dikomentari ini gimana? Orang apa cor-coran? Cor-coran itu nggak mau dikomentari. Kalau orang yang mau harus mau dikomentari, harus mau disalahkan, harus mau dikritik, harus mau dicela. Itulah sifatnya seorang mukmin. Itulah sifatnya seorang mukmin. Justru kalau orang itu mau dicela, orang itu bisa belajar dari kesalahan ya kawan. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan insya Allah dalam pelajaran setelah hadis ini selesai, termasuk pelajaran yang terbesar dari kisahnya Ka'ab bin Malik adalah seorang itu belajar dari kesalahan. Enak loh ya Ikhwan kalau belajar dari kesalahan itu. Jadi kalau kamu itu dulu itu buruk, kemudian sekarang itu jadi baik, ini berarti ada hasilnya hidup itu. Orang itu kalau hidup itu dilihat, saya ini ada perubahan apa enggak. Nah kalau hidup nggak ada perubahan dari semenjak umur dulu sampai sekarang nggak ada perubahan ini berarti nggak ada hasil apa-apa. Orang yang hidupnya itu menghasilkan dan bermanfaat adalah ketika ada perubahan, yaitu semakin hari semakin menjadi lebih baik. Jadi nggak apa-apa kamu dulu itu salah, kamu itu dulu buruk, nggak apa-apa. Yang penting sekarang diperbaiki gitu loh. Justru itu malah yang menghasilkan itu namanya hidupnya berhasil karena ada perubahan. Karena hidup ini adalah memperbaiki. Sebagaimana dalam doa Allah ma'aslih li. Tapi kalau hidup itu nggak ada perubahan sama sekali dari dulu ya gitu aja dari dulu sifatnya buruk itu disimpan nah, nggak berubah-berubah. Enom tuwek podo ae kok ngono ya sifatnya. Karena perubahan belas ini jelek sekali. Paham? Paham enggak? Jadi hidup itu harus ada perubahan. Kamu dulu buruk, sekarang menjadi lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Besok insya Allah lebih baik dari hari, hari ini. Itulah namanya berhasil dalam hidup. Maka jangan merasa malu. Dulu buruk, dulu saya banyak salah, dulu saya banyak dosa, sekarang saya perbaiki. Itu yang namanya yang top, itu yang jempol. Ada perubahan. Tapi kalau nggak ada perubahan sama sekali, kecil yang ngono, sampai nome yang ngono, tua yang ngono, ngona ngono. Itu jelek sekali. Nggak ada perubahan sama sekali dalam hidupnya. Maka hidup itu harus belajar. Salah satunya belajar dari kesalahan dan dari celaan orang lain. Belajarlah dari dicela orang lain sehingga kamu akan mendapatkan taufik. Sebagaimana kata al Abu Fawaz. Salah satu tanda seorang itu muafak dan mendapatkan hidayah adalah ketika mau dicela, mau belajar dari celaan. Sehingga dengan itu dia bisa memperbaiki dan membenahi diri. Kalau orang nggak mau dicela berarti maknanya dia benar terus. Ya nggak akan pernah belajar. Kalau kamu itu merasa benar terus dan hidupmu itu nggak mau disalahkan, kamu nggak akan pernah belajar. Hidupmu akan monoton dan nggak akan ada perubahan sama sekali. Gimana caranya berubah? Wong dia nggak pernah merasa bersalah. Tapi kalau dengan merasa bersalah, kamu akan berubah. Kamu akan belajar untuk memperbaiki dan kamu akan belajar untuk merubah diri. Paham? Ini nasihat yang sangat bagus sekali. Sangat bermanfaat dalam hidupmu. Jadi orang itu harus mau disalahkan dan belajar dari kesalahan supaya kamu bisa berbenah. Memperbaiki diri. Kalau kamu merasa benar terus, gak pernah salah, kapan kamu akan belajar? Oh, hakikatnya hidup ini adalah belajar. Itulah hakikat dari ucapan para ulama. Hidup ini belajar minal mahdi ilal lahat. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Itu belajar. Ta'allama, belajar untuk diri sendiri. Wa'allama itu mengajari orang lain, memperbaiki orang lain. Ta'allama itu belajar memperbaiki diri sendiri. Wa'allama Al-Quran itu memperbaiki orang lain. Maka hakikatnya hidup ini adalah memperbaiki. Maka perbaikilah kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Di hari ini kita perbaiki di hari esok. Itulah hakikat hidup. Seorang memperbaiki diri semakin panjang umurnya, semakin baik amalannya itu maknanya memperbaiki. Mantola umruhu wa hasuna amalu. Kalau nggak mau memperbaiki ya seperti munafikin di sini, nggak mau dicela, nggak mau ya nggak akan mereka nggak akan berubah. Karena nggak mau dicela, nggak pernah merasa bersalah, seluruh yang dia lakukan benar terus. Jadi orang itu harus mau dicela. Ketika salah harus mau dicela supaya bisa berbenah diri dan bisa memperbaiki keadaan. Belajar dari kesalahan. Bagaimana Ka'ab bin Malik belajar dari kesalahannya. Ketika enggak ikut perang tabuk. Sehingga menjadi lebih baik. Nanti insya Allah akan kita sebutkan juga ucapannya Syekhul Islam. bahwasanya salah satu dari dosa itu ada yang lebih baik bagi hamba. Ya ini. Dosa yang bisa menggiring seseorang menjadi lebih baik. Dan ini sebagai dalil fa'aridu anhum bahwasannya seseorang yang masih dimarahi dan masih dicela ini berarti masih lebih baik, masih diurusi daripada sudah nggak diurusi sama sekali karena fa'aridu ini adalah lebih dahsyat daripada itu ridu. Karena fa'aridu yang kedua ini adalah apa? Sudah nggak usah diurusi, biarkan saja. Maka sebagai dalil bahwasanya orang yang kalau sudah dibiarkan, nggak diurusi, nggak dicela, nggak dikomen, nggak dikritiki, ini berarti sudah lebih buruk kalau masih dikomeni, masih dikritiki, masih dinasehati, masih dicela, ini berarti masih diper, masih dipedulikan, masih diperhatikan, masih dianggap. Bisa istidlal, bisa paham nggak istidlal ini? Fa'aridu anhum. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang lebih keras yaitu irad. Bersama dengan hati sudah nggak usah diurusi mereka, biarkan mereka semau-maunya. Sakarep karepe. Nah itu. Itu lebih buruk daripada seseorang yang masih dicela. Itu ridu ini adalah supaya tidak dicela. Maka kalau seandainya masih dicela, masih diingatkan, masih dikritik, masih ditegur, ini berarti masih bagus. Kalau sudah dibiarkan ini berarti sudah buruk. Levelnya lebih tinggi keburukannya dari seseorang yang sekedar bersalah. Ini beberapa pelajaran terkait dengan ayat ini Dan insya Allah masih dilanjutkan dalam pelajaran yang akan datang.